Ada beberapa pertanyaan? Bolehkah zikir diucapkan dengan pelan-pelan tidak berjamaah? Cuma sendirian? Yaitu hukum asalnya Zikir diucapkan dengan pelan-pelan. Tidak berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbak fi nafsika" tadarruan wa khufya, wa dunal jahri min al qaul bil ghudu wal asal Sebutkan asma Allah SWT Apakah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar ataukah la haula wala quwata illa billah ataukah subhanallah, alhamdi subhanallah azim ya, atau la ilaha illallah wahdahu syarika lahu mulku alhamdu Apa saja daripada zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulnya sebutkan itu fi nafsik dengan sendirimu tadarruan penuh dengan ketundukan kepada Allah SWT penuh dengan kehusuan kepada Allah SWT wa tidak keras-keras samar-samar ya. dunal jahat dipertegas lagi oleh Allah SWT tidak dengan mengkeraskannya ya ini hukum asalnya daripada seorang berzikir ya, ya hukum asalnya seperti itu Walaupun ada dengan dalil-dalil tertentu yang mengeluarkan daripada hukum asalnya seperti misalnya berzikir ketika talbiyah. Ya. Kenapa dikeraskan? Jawabannya simpel, gampang. Karena Rasulullah SAW mengeraskannya. Ya kan? Ketika Rasulullah SAW mengeraskannya, oh berarti disyariatkan mengucapkan talbiyah ketika haji atau umrah, lebih ke Allahumma lebih lebih la syarikalah, lebih dan seterusnya itu. Ya. Seperti yang lain misalnya mengucapkan takbir di ayat tasyriq. Kenapa dikeraskan? Ya, karena Rasulullah SAW mengeraskannya. Gampang kan? Ya. Kenapa yang selain daripada itu dipelankan? Ya, karena Allah dan Rasulnya menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk memelankannya. Ya. Demikian juga menurut pendapat yang rajih, pendapat mayoritas ulama Dan itu pendapat yang masyhur juga dari Imam Syafi'i rahimahullah taala yaitu tatkala selesai salat dengan memelankannya. Adapun hadis uh, yang menyebutkan bahwasanya terkesan dikir dikeraskan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tersebut sebagian ulama menyebutkan itu dengan takbir. khusus dengan takbir. Dan tidak dengan berjamaah. Justru dengan berjamaah itu menyelisihi uh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bagaimana suatu perbuatan ya, yang selintas dilakukan oleh seorang hamba dia adalah amal soleh tapi apabila dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya maka amalan tersebut tidak berhak untuk dikatakan amal soleh suatu saat sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat suatu perkara yang dia ingkari di Masjid Bani Hanifah di Kufa. Dia melihat orang-orang sambil menunggu sholat itu berkelompok berzikir berjamaah dipimpin oleh pemimpin zikir. Ya. halilumiah, mi'ah. Ya. Bertahlillah 100 kali kata pemimpin zikirnya. Orang bilang la ilaha illallah la ilaha illallah. Kabbiru mi'ah. Takbir 100 kali. Allah akbar Allah akbar Allah akbar. Terus pemimpinnya bilang sabbihu mi'ah subhanallah seratus 100 kali subhanallah subhanallah subhanallah. subhanallah. Kemudian dilaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud ya Diceritakan oleh uh, Abu Musa al sari ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ma'kul telahum, apa yang kau sampaikan kepada mereka? Ya. Kata Abu Musa, makul syai'an hatta al, hatta antadir ra'yak. Ya. Aku tidak ucapkan sesuatu Aku menunggu pendapatmu. Padahal sebenarnya Abu Musa sudah sudah mengingkari dalam hatinya. Akan tapi dikarenakan dia menghormati derajat eh, keutamaan, keilmuan dan ketakwaan Abdullah bin Mas'ud lebih utama maka dengan rendah diri dia menyampaikan perkara tersebut kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini faedah yang besar seseorang untuk tidak terburu-buru. Ya. Eh, melakukan suatu perkara apabila dia lihat di sana ada orang yang lebih utama, yang lebih berilmu, lebih bertakwa daripada dia dalam suatu permasalahan. Maka Marahlah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia datangi Masjid Bani Hanifah. Dia katakan, "Ya umat Rasulullah, ma asra'a halakatakum hadi tiabu Rasulillah sallallahu alaihi lam tubla wa aniyatu wa aniyatu lam tuksar Fakat ahdastum fi dinilai ma ahdastum. Ya lihat, perhatikan. Betapa cepat kalian ini binasa wahai umat Muhammad. Wahai umat Rasulullah. Ya, betapa cepat. Enggak usah nunggu lama-lama. Betapa cepat kalian ini binasa. Lihat apa salahnya seorang ya, berzikir, ya kan, ucapan tasbih, tahlil, takbir, yang tadi kan faedahnya luar biasa. Tapi lihat bagaimana fikihnya seorang ulama sahabat Rasulullah SAW. Ya, dikarenakan tata caranya tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW diinovasi dan direnovasi ibadah tadi maka bukannya dia menyelamatkan seorang hamba tapi justru membinasakan seorang hamba ya katanya ma asro'a halakatakum Betapa cepat kalian itu binasa. Kok dikatakan binasa? Ya. Orang berzikir kepada Allah SWT. Lihat, ilmu yang ada pada Abdullah bin Mas'ud, orang yang telah dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Ya. Uh, lihat kata Abdullah bin Mas'ud, cepat sekali kalian binasa. Baju Rasulullah SAW saja masih belum usang masih ada nih. Masih dipakai oleh sebagian sahabat yang lainnya, masih disimpan oleh sebagian sahabat yang lainnya. Piring-piring, bejana, cangkir Rasulullah SAW masih ada. Belum pecah. Tapi kalian telah berbuat perkara muhdas, perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Ya, perhatikan. Ya. Apa kata mereka? Mereka berdalil, "Ya Abu Abdurrahman, madu manuridu ilal khair." Wah ya Abu Abdurrahman, kami tidak eh, kepingin kecuali kebaikan. Maksud kami baik, wahai Abu Abdurrahman. Wahai sahabat Rasulullah. Baik. Ya kan? Mereka maksudnya baik. Ya. Baik kan? Apa salahnya orang berzikir, mengucapkan tahlil, tahmid, takbir? yang faedahnya sekian banyak, sekian besarnya. Ya, kami cuma ingin kebaikan. Ternyata tidak cukup dengan niat. Dengan yang penting kan niatnya baik. Ya. Niatnya bagus. Tapi ternyata harus dengan tata cara, kaifiat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa katanya? Dikasih kaedah Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa kam min muridin lil khair lan yusiba. Sangat banyak orang yang kepingin mendapat kebaikan, meniatkan kebaikan tapi tidak sampai-sampai. Ini kaidah yang digariskan oleh sahabat yang mulia untuk kita semua. Hati-hati tatkala seseorang mengamalkan suatu amalan yang ternyata tata caranya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu penuh rekayasa dan inovasi. Maka seorang cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Betul-betul dengan seksama, betul-betul dengan teliti. Sehingga dia beramal di atas bayinah. Dia beramal di atas keyakinan yang mantap. Dia beramal bukan cuma sekedar ikut-ikutan tanpa landasan yang jelas bukan cuman berbaik sangka terus ya masa sih nggak baik ya masa sih uh, uh, Ustadz kami kan sudah puluhan tahun itu dari mbah-mbahnya dan seterusnya masa sih nggak bener ya, dalilnya bukan itu tapi dalilnya Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya Ada pertanyaan yang berikutnya? Apa kafarat ghibah? Ya. Kafarat ghibah Yang pertama sebelumnya ada berapa poin. Poin yang pertama ini apabila e, lisan seseorang tidak digunakan untuk perkara-perkara yang bisa mendatangkan keriduan Allah SWT tidak mengamalkan pesan Rasulullah SAW, maka wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam saja maka seorang harus menimbang-nimbang apa yang akan dia keluarkan dari mulutnya. Iya. Apakah perkara itu baik? Kalau baik dia katakan. Iya. Dikir baca Quran, amar ma'ruf nahi anil munkar dan lain sebagainya. Iya. Kalau tidak baik dia diam saja. Dia tidak meresapi ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkala dia berkata kepada Muad bin Jabal, "Ya Muad, wal yakubun nas ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim Wa Muad tidaklah suatu perkara yang menyungkurkan seseorang ke dalam neraka jahanam dikarenakan hasil apa yang dia ucapkan oleh lisannya maka ghibah itu termasuk kabair dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Ya. yaitu menyebut ya, keburukan atau kejelekan yang ada pada saudaranya muslim ataupun muslimah dengan dia tidak ketahui. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya riba itu sederajat atau sama seperti seorang memang memakan bangkai saudaranya muslim ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita apakah kata Allah SWT demikian buruknya perkara riba maukah kalian maukah kalian eh, makan bangkai saudaranya ada seorang meninggal daripada saudaranya muslim atau muslimah, adakah sekiranya orang yang berakal dan berhati nurani dia makan daging saudaranya tersebut yang sudah mati? Dan itu perumpamaan yang sangat jelek sekali. Kafarat ghibah yang pertama seorang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dosa dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa taala dan makhluknya. Yang kedua, dibersihkan nama saudara kita yang sudah terlanjur kita ribahi. Ya. ya. Kemudian eh, berikutnya berbuat kebaikan kepada saudara yang telah kita ribai Memohonkan kepadanya kepada Allah SWT agar dia diberikan taufik dan hidayah, agar dia diampunkan apa saja yang kita sanggup ya, atas apa yang telah kita ucapkan tadi. Kemudian permasalahan apakah disyaratkan meminta maaf, maka e, ulama merinci seperti Ibn Qayyim dan yang lainnya merinci e, lihat keadaan kalau sekiranya dia minta maaf terus terang kepada saudaranya bahwasanya dia telah menggibai, maka permasalahannya selesai. Nah, itu afdol. Tapi kalau sekiranya ada sebagian orang kita e, minta maaf, kita sebutkan afwan, saya minta maaf. Mohon maaf, saya telah e, menggibai kamu e, A, B, C, D dan seterusnya kemudian reaksinya lebih parah daripada itu, maka eh, yang demikian tidak disyariatkan. Ya. Yeah. Bagaimana kiranya agar tetap tegar di tengah lautan fitnah? Ya, Salafiyin al-sunnah wal Jamaah di Solo ini. Jazakumullah khair, wa anta jazakumullah khair. Ya. Gampang saja. Ya. Supaya tetap tegar itu dengan ilmu dan amal dengan iman dan takwa. Semakin seorang berilmu dan beramal atas apa yang dia ilmui, maka akan semakin selamat dia daripada segenap fitnah yang melanda. Semakin kokoh dia di atas al-haq. ya Itu. Semakin seorang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia di dunia maupun di akhirat. Semakin seseorang jauh daripada ilmu dan amal, jauh daripada iman dan takwa, semakin gampang dia untuk digoyahkan eh, di tengah fitnah syahwat ataupun syubhat. Ya. Itu kesimpulannya, ya. rinciannya perlu pembahasan yang panjang lebar. Membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan dihitung jumlahnya tertentu misalnya 100 kali, bolehkah apa dalilnya? Eh, tadi dalilnya kan banyak sekali. Kita sebutkan. Ya. E, maka e, hukum daripada membatasi bilangan-bilangan zikir jawabannya mudah saja kita membatasi apa yang dibatasi oleh Rasulullah kita tidak membatasi apa yang tidak dibatasi oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Mengkala Subhanallah bihamdi mi'ata marrah." Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah bihamdi 100 kali pada pagi dan petang, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan tidak ada orang yang lebih afdol daripada dia nanti dari kiamat kecuali orang yang melakukan yang semisalnya yaitu membatasi 100 kali atau lebih daripada 100 kali. Demikian juga seperti la ilaha illallah syarika lahu nukurun qadir seperti itu juga ya. Leb, semisalnya atau lebih. Ya. Demikian juga membaca misalnya subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridwa nafsi zinata arsy wa midada kalimati tiga kali ya karena Rasulullah SAW membatasinya tiga kali dan lain dari orang itu. Jadi zikir itu ada zikir mutlak, ada zikir mukoyat. Zikir mukoyat itu zikir yang dibatasi waktu ataupun e, ataupun jumlahnya. Seperti misalnya zikir setelah e, sholat. Yeah. Dikir pagi dan petang. Ada dikir yang mutlak yang bisa diucapkan oleh seorang muslim kapanpun dia kendaki Sebagaimana eh, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahyanihi." Rasulullah SAW itu berdikir kepada Allah Subhanahu ya, tentu dengan hati dan lisannya dalam setiap saat. Enggak ada Rasulullah SAW itu bengong itu tidak ada. Ya, Rasulullah SAW diam ya, bengong, melompong tidak ada. Yadkurullah fi kulli ahyani. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala eh, setiap saat. Maka kita akan lihat nanti di akhirat kita akan menyesal detik-detik tatkala kita habiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau paling tidak diam tidak ada faedahnya merenung e, termenung ya. akan menyesal atas apa yang telah kita sia-siakan daripada eh, hal-hal e, yang mengundang keriduan Allah Subhanahu wa taala. Makanya e, eh, ulama menyebutkan disyariatkan berzikir setiap saat. Iya, berzikir setiap saat kecuali e, dalam dua keadaan yaitu terkala seorang di dalam jamban maka tidak disyariatkan dia berzikir dengan lisannya tapi dia ucapkan dengan hatinya. Itu pun tetap dengan hatinya. Zikir itu kan ada tiga tingkatan. Zikir dengan lisan, ya, kemudian yang lebih afdol zikir dengan hati, kemudian yang paling afdol zikir dengan hati dan lisannya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika seorang berhubungan suami istri. Sebagian ulama mengatakan itu pun tanpa terkecuali. berikan nasihat kepada kami khususnya para santri eh, dan tolong ceritakan apa yang telah dilihat di aman yang bisa menambah semangat kami. Yang pertama, seseorang disibukkan atas apa yang mendatangkan kemanfaatan baginya di dunia dan akhirat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma fauk wasta'in billah wala ta'ajazan E, eh, tetap bersemangat atas hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan bagi dia ya. sekuat tenaga dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu taala untuk perkara tersebut dan janganlah e, merasa tidak berdaya. Ya. E, sibukkan dengan e, ilmu dan amal, sibukkan dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kemanfaatan dengan jelas di sisi Allah Subhanahu taala. Ya, jangan jangan menyia-nyiakan e, umur dengan perkara yang tidak jelas kebu, tidak jelas juntrungannya. Tidak jelas apakah dia mendatangkan kemanfaatan ataukah justru mendatangkan kemadorotan Itu yang tidak jelas, apalagi yang jelas-jelas memadorotkan. Ya, sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Sibukkan diri kita dengan iman, bagaimana iman kita dan takwa kita ini bertambah. Yaitu bagaimana menjadikan hari kita lebih baik daripada hari kemarin. Gitu. Jangan disibukkan dengan perkara-perkara yang tiada jelas kemanfaatannya atau bahkan justru jelas-jelas memadorotkan agama dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada riwayat yang apabila seorang melakukan perjalanan menanjak mengucapkan takbir ya kemudian turun mengucapkan tasbih subhanallah menanjak takbir turun tasbih ada riwayatnya sahih ya idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna tasabbahna kalau nanjak takbir kalau <coughs> turun tasbih Bagaimana cara menghilangkan pemikiran yang sudah terancui dengan pemahaman filsafat yang merusak akidah? terutama dalam sifat-sifat Allah SWT ya pertama berlindung kepada Allah SWT ya, dari eh, apa fitnah kerancuan-kerancuan dalam eh, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dalam urusan akidah itu berlindung kepada Allah SWT untuk dibersihkan memohon kepada Allah SWT untuk dibersihkan dari lindungi kemudian ya, mengkaji kedua kemudian kedua meminta taufik dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar diberikan petunjuk dan taufik berada di atas eh, jalan yang ditempuh oleh generasi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selamat di dunia dan akhirat yaitu generasi salaf generasi Rasulullah dan para sahabatnya serta tabi'in dengan bimbingan ulama-ulama sunnah ya, seperti eh, imam yang empat ya, seperti Imam Darimi iya. Syekhul Islam Timi rahimahullah taala banyak sangat menganjurkan bagi talabul ilmi untuk eh, mengkaji kitab-kitabnya Imam Darimi ya khususnya dua kitab Eh, Rat al-Jahmiyah dan Rat al-Murisi. Kemudian kitab-kitabnya eh, ulama-ulama yang lainnya seperti Syekhul Islam Taimiyah uh, Ibnu muridnya Imam Tir, Imam Ibn Ibnu Katsir, Imam Zahabi dan yang lainnya ya. dan seterusnya. Ya. Yeah.